Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmul Waraqat. Jadi hanya mengulang kembali kitab Al-Waraqat itu karya Al-Imam Abdul Ma'ali, Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullah. Adapun pantunnya ini pengarangnya adalah Al-Imam Al-Amriti, ma'ruf dengan sebutan Al-Amriti rahimahullah. Jadi jangan keliru ya. Waraqat itu ada sendiri. Mandumah Waraqat yang kita sekarang baca ini. Jadi Waraqat itu ada sendiri. Nah, dibikinlah oleh Al-Imam Al-Amriti menjadi pantun. Jadi nanti kalau antum jumpai kitab Syarah Al-Waraqat, itu jangan disamakan dengan Syarah Nadmil Waraqat. Paham belum bedanya? Jadi Nadmil Waraqat, pantun Waraqat itu karya Al-Imam Al-Amriti rahimahullah. Waraqatnya sendiri, Waraqat itu karya Al-Imam Abdul Ma'ali, Imamul Haramain. Nah, barakallahu fiikum yang seringnya disebut dengan Al-Imam Al-Juwaini rahimahullah. Mohon salah ya. Nah, barakallahu fiikum. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau juga punya syarah terhadap Waraqat itu sendiri. Jadi Waraqat disyarah sama orang lain, disyarah lagi oleh beliau. Kitabnya tebalnya barakallahu fikum dan kurang lebihnya segini tebalnya. Cetakan Saudi, bagus sekali. Nah, harganya berapa Allah alam yang jelas bagus. Kapan-kapan kalau misalkan mau meluas, mau baca-baca sendiri bisa di sana. Tidak jauh beda isinya, cuman lebih luas. Nah, hanya saja diringkas oleh al-Imam al amriti menjadi pantun ini. Qala al-muallifu asbahullah. Sekarang kita akan masuk di pembahasan yang baru, faslun, pasal fil ijtihad, seputar masalah ijtihad. Sudah kita ketahui bersama ijtihad itu dari kata ijtahada, yajtahidu ijtihadan. Naam. Yang artinya bersungguh-sungguh. Kita lihat al-ijtihadu masdaru ijtahada. Ijtihad itu adalah masdar dari kata ijtahada. Wa huwa fil lughah secara bahasa apa? Badlul wus'i li idraki amrin syatin. Mencurahkan usaha kerasnya untuk mendapatkan perkara yang berat. Paham tuh ya? Jadi istihad secara bahasa di situ sebutkan perhatikan baik-baik artinya nanti biar enggak keliru. Badlul wus'i yaitu mencurahkan usaha kerasnya li idraki amrin syakin untuk mendapatkan perkara yang berat. Itu namanya apa? Namanya istihad bersungguh-sungguh. Contohnya antum melihat ada kata kok sulit ini ya. Dihafal kok sulit. Antum curahkan semua tenaga antum untuk menghafal itu. Akhirnya terwujudkan apa yang antum inginkan. Hafal juga walaupun sulit. Nah, itu namanya istihad. Namanya ya. Nah, tapi kalau perkara yang ringan eh, yang enggak butuh istihad itu namanya bukan istihad. Seperti kerikil, batu kerikil. Antum kalau ngambil cuma gini aja bisa kan? Itu namanya bukan istihad. Tapi kalau batu besar antum angkat udah berat sekali, tapi terangkat juga itu namanya apa? Istihad. Secara bahasa seperti itu. apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Badlul was'i yakni badlu ma yastati'u li idraki amrin syaqin. Artinya apa? Badlul was'i itu yaitu mencurahkan apa saja yang dia mampu. Jadi dicurahkan usaha kerasnya apa saja yang dia mampu untuk apa? Li idraki amrin syakin, untuk mendapatkan perkara yang berat. Mahum soal ini ya? Mahum Ibnu Ma'ar? Eh, na'am. Idan jika demikian, falabudda min syai'in syakin. Berarti harus sesuatu tersebut berat, sesuatu yang berat. Yubdalu fihil juhdu. Jika demikian apa? Berarti harus sesuatu yang berat itu dicurahkan padanya usaha keras untuk bisa mendapatkannya. Paham belum ini? Nah barakallahu fikum seperti itu. Misalkan yang anak contohkan tadi, batu besar, antum kadang bisa ngangkat, tapi harus mencurahkan usahanya, mencurahkan tenaganya. Bismillah misalkan diangkat. Nah, Allahu Akbar misalkan berat itu ya. Tapi bisa itu loh. Beda dengan kerikil kecil. Kerikil kecil antum ambil langsung bisa. Itu bukan istihad namanya. Paham ya? Kita lihat. Nanti contohnya kalau nggak salah sebutkan nanti. Naam. Wa ala hadza falau hamaltu haqibatan Fa'ana khair mustahid. Masya Allah. Berdasarkan penjelasan ini, kalau seandainya aku membawa tas, tahu tas ya antum, maka aku enggak sungguh-sungguh. Aku bukan mustahid. Kenapa? Li'anna hamlaha laisa syaqan. Karena bawa tas itu ringan. Antum bawa tas nyangking tas ringan enggak? Itu bukan mustahid namanya. Kami kita lihat. Walau hamaltu hajaran ala qadri jismi fahuwa amrun syaqun. Sekarang kalau aku bawa batu, besarnya kurang lebih seperti badanku <laughs> intinya besar lah badan, anu, eh, batunya besar. Bahwa amrun syak ini baru perkara yang berat. Butuh perjuangan untuk mengangkat batu besar tadi itu. yusama yusamma istihadan. Oleh karena ini dinamakan dengan istihad. Fayuqal ijtahada fi hamlil hajar wala yuqal ijtahada fi hamlil haqibah. Masya Allah. Maka dikatakan orang itu bersungguh-sungguh di dalam membawa batu dan tidak dikatakan bersungguh-sungguh di dalam bawa tas. Tas ringan, atau cangking bisa. Paham ya? Tapi kalau batu yang sebesar badan tadi bagaimana? Butuh apa? Tenaga yang dicurahkan untuk mengangkatnya. Kata beliau, "Li'anna hamlal haqimati laisa syaqan wa hamla al-hajari syaqun." Dikarenakan membawa tas itu bukan perkara berat dan membawa batu itu dikatakan perkara yang berat. Paham ya? Nah, itu secara bahasa ya. Sekarang secara istilah kita lihat Amma fil istilahi faqad qala al-muallif rahimahullah al-imam al-muallif al-imam al-amriti rahimahullah wa hadduhu an yabdula alladhi tahad majhudahu fi naili amrin qad qasad hadduhu ini bukan batasan bukan hukumannya tapi definisinya jadi perlu mengetahui yang namanya sinonim itu penting sekali apa sinonim itu persamaan kata antonim lawan kata akronim Hah? akronim akronim apa beda kata beda makna beda kata beda makna masih keliru akronim akronim Akronim. Akronim. Satu makna beda kata. Beda satu kata beda makna. Satu kata beda makna. Hei, katanya sama, beda, maknanya beda itu. Jadi lafadznya sama, maknanya beda. Nah itu. Lafadznya sama, maknanya beda. Seperti yang disebutkan orang-orang bahasa Indonesia itu bisa. Bisa itu maknanya bisa mengerjakan, bisa maknanya racun ular berbisa. Paham ya? Nah, sama-sama bisa tapi yang ini bisa racun, ini bisa mengerjakan contohnya. Maksudnya itu namanya akronim istilah seperti itu. Ada lagi enggak istilah yang lain? Ada cuma anak enggak hafal. Yang jelas intinya mengetahui perkara-perkara seperti sinonim paling penting. Hadduhu itu ta'rifuhu. Jadi kalau antum artikan dan hukumannya dan batasannya keliru tapi hadduhu ay ta'rifuhu. Paham salah ya? Itu seringnya dijumpai di dalam kitab-kitab nah barakallahu fikum yang mengandung unsur ilmu mantik biasanya. Ilmu mantik itu ilmu filsafat. Allah musta'an. Kita lihat. Wahadduhu dan definisinya an yabdulal ladhi istihad. Orang yang bersungguh-sungguh istihad tadi yabdulal mencurahkan majuhudahu usaha kerasnya fi naili amrin untuk mendapatkan perkara kosot yang dia inginkan. Maksudnya ya? Nah, seperti itu. Yakni, ini penting ini perhatikan baik-baik ini definisi istihad badl juhdi listikhraji hukmin syar'i, mencurahkan usaha kerasnya untuk mengeluarkan hukum syar'i. Antum misalkan anak itu selama ini memakai celana di atas mata kaki tapi belum tahu dalilnya. Wah, antum buka kitab semua. Sahih Bukhari, Sahih Muslim atau buka semua mencari apa? Mencari dalil mengenai hal tersebut. Oh, ternyata dalilnya ini. ya ketemu kan? Antum sudah usaha belum? usaha keras untuk mendapatkan dalil dari itu. Sehingga ketika tahu dalilnya barulah antum bisa mengeluarkan hukum dari dalil tersebut. Oh ternyata isbal itu haram. Dalil mana? Ini. Antum nyari sendiri itu. Namanya mustahid secara global. Apa maksudnya itu ya? Na'am barakallahu fiikum. Wal mu'allif rahimahullah ata bi hadha at-ta'rifi alladhi qad yashmal at-ta'rif al-lughawi. Naam. Ini bisa yashmal, yashmul artinya sama. Maksudnya bagaimana? Al-Mu'alif mendatangkan dengan definisi ini, yang mana definisi ini mencakup definisi secara bahasa juga. Paham ya? Jadi antara definisi bahasa dan istilah itu ada miripnya. Miripnya apa sih? Mencurahkan usaha kerasnya. Sama-sama mencurahkan usaha kerasnya. Cuman kalau secara bahasa, mencurahkan usaha kerasnya untuk mencapai apa sesuatu yang berat. Umum sifatnya. Tapi kalau secara istilah, mencurahkan usaha kerasnya untuk mengeluarkan hukum yang syar'i dari dalilnya. Paham maksudnya? Paham insyaallah? Naam. Kita lihat. Fal istihadu an tabdhula juhdaka li idraki hukmin syar'i wa dhalika bi mutala'atil kitab was sunnah wa aqwalis sahabah wa aqwalil a'immah. Ini penting sekali perhatian baik-baik untuk menjelaskan nanti. Istihad itu adalah engkau mencurahkan usaha kerasmu untuk mendapatkan atau untuk mengetahui hukum syar'i. Jadi antum mencurahkan, mencurahkan usaha keras kita buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim misalkan, Sahih Musnad eh, atau kitab yang lain. Naam, contohnya apa kan ini? Dengan cara apa? Wadalika yang seperti itu dengan cara bimutala'atil kitab sunnah, dengan mengecek dan meneliti serta melihat kitab sunnah. Paham soalnya ya? Namanya bahas membahas. Wa aqwal wa aqwalis sahaba wa aqwalil a'immah dan juga dengan cara mutala'ah melihat mengecek ucapan-ucapan para sahabat dan ucapan-ucapan para imam. Apa maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Sebenarnya hukum isbal itu apa ya? Nah, dia bahas dia. Dikumpulkanlah apa? Kalamnya para ulama, kemudian kalamnya nah barakallahu fikum para sahabat, kemudian qala Allah, qala Rasul misalkan. Jadi digabungkan, dikumpulkan, terwujudkan yang namanya apa? Hukmul isbal misalkan. Dalilnya qala Allah, qala Rasul misalkan. Nah, kemudian akwal ulama, akwal sahabat misalkan. Nah, seperti namanya mustahid orangnya, beristihad. Nah, barakallahu fikum. Amal istihadu adapun istihad li idroki amrin khair syar'i adapun ijtihad untuk mendapatkan meraih perkara yang tidak syar'i ka idraki sana'atin nam seperti apa ingin mengetahui bagaimana cara membuat pesawat atau membuat nah barakallahu fiikum intinya membuat sesuatu yang seperti pesawat atau kapal atau mobil seperti itu au idraki bina'in atau untuk mengetahui cara bangun bagaimana. Nah, misalkan cara masang batako itu bagaimana, batu bata itu bagaimana, ukurannya semen sama pasir berapa, itu kan masalah bina, masalah bangunan. Ya seperti itu bagaimana? Au ma'asbah dzalik atau yang semisal itu fa innahu la yusamma ijtihadan fil istilah. Itu enggak dinamakan ijtihad secara istilah. Karena secara istilah tadi apa? Hukmin syar'i. Paham ya? Untuk mengeluarkan mengetahui hukum yang syar'i. Nah, sekarang masalah bangunan dunia apa maksudnya ya? Naam. Wa in kana yusamma istihadan fil lughah, walaupun itu tetap dinamakan istihad secara apa? bahasa. Mahu salah bedanya. Jadi bedanya apa Ibnu Umar? Istihad secara bahasa dan istilah? Kalau secara bahasa mengkirakan usaha keras untuk mendapatkan perkara yang berat. Berat, umum sifatnya ya. Tapi kalau secara istilah mencurahkan usaha keras untuk dan Nah, barakallahu fiikum. Jadi bedanya hukum syar'i tadi. Ya, usaha kerasnya apa untuk menjumpai mendapatkan hukum syar'i yang bersumber dari dalil tadi itu. Nah, nah sekarang yang diinginkan yang kita, akan kita bahas di sini istihad secara apa? Istilah. Mahum. Nah, barakallahu fikum. Summa qala rahimahullah. Kemudian berkata rahimahullah, nah barakallahu fikum. Wal yanqasim ila sawabin wa khata' wa qila fil furu'i yumna'ul khata'. Ini berkaitan masalah istihad itu ada dua jenis. Istihad yang benar, istihad yang keliru. Sebagaimana dalil yang sudah terulang-ulang dan antum sering mendengarnya, idza istahada al-hakim fa asaba falahu ajrun, falahu ajran. Wa idza akhta'a falahu ajrun wahid atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Artinya, apabila seorang hakim itu beristihad, kok benar istihadnya dapat dua pahala. Pahala istihadnya dan pahala apa? mencocoki kebenarannya. Paham itu ya? Kemudian kalau seorang hakim ahlu istihad kok beristihad keliru, dapat satu pahala. Maaf salah ya. Nah, orang yang akalnya sehat, nah, yang dia itu masih lurus pemikirannya akan memilih istihad yang benar. Jangan alasannya ini istihad ulama, ini pendapat ulama kok bebaslah anda milih. Itu keliru ya. Pilihlah pendapat yang benar. Pilihlah istihad yang benar. Nah, Allah mesti Kita lihat. Qala Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah yakni rahimahullah annal istihada yakunu sawaban wa yakunu khata'an. Yang namanya orang beristihad itu ada yang benar, ada yang keliru. Bisa jadi benar, bisa jadi apa? Keliru. Wal muradu bidzalika al-hukmu an-natiju minal istihad, anil istihad. Yang diinginkan dengan ucapan tersebut adalah hukum yang natij, yang muncul, yang bersumber dari istihad tadi. Jadi sudah beristihad, mengumpulkan semua dalilnya, kitab-kitab dibuka semua, dibuka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Musnad, eh, Al-Jami'us Sahih, Sahihul Jami', lengkap dibuka semuanya barakallahu fikum. Ternyata dia sudah mengumpulkan kitab-kitab dan mutalaah tadi menyimpulkan sebuah hukum. Nah, hukumnya keliru. Paham ya? Hukumnya pun keliru. Nah, itu berarti istihadnya dapat satu pahala. Mahum salah ya? Nah, tapi kalau orang-orang zaman sekarang seperti kita-kita ini, biasanya mengandalkan yang sudah instan, three in one. Paham ya? Jadi, enam satu kemasan dapat tiga langsung. Paham maksudnya ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya sekarang kan banyak kitab sudah jadi gitu loh. Jadi tinggal buka itu langsung ketemu pendapat eh, Syekh Fulan, pendapat Syekh Alan yang roja ini gitu ya. Paham ya? Nah, yang kita cari sekarang kalau kita yang paling simple ya itu, yang roja yang mana? Ya enggak? Kalau zaman dahulu oh, para ulama terdahulu itu ngecek dulu, dikumpulkan semua dalilnya. Oleh karena itu mereka sangat layak digelari dengan ahlu istihad. Seperti Syekh Al-Albani, Syekh mukbil, Syekh musaymin, Syekh Shalal Fauzan, itu mereka memang para masyaikh ya. Nah, dalam artian apa? Dan juga para masyaikh yang lainnya, intinya apa? Intinya kalau kita-kita ini biasanya mencari yang instan. Kalau instan ya, instan itu sekali tuang diaduk pakai air jadi gitu loh. Paham ya? Nah, begitu sekali buka, dilihat sedikit yang roti, oh ini yang roti, dah. Dah ambil yang roti, Paham ya? Tapi enggak masalah juga selama itu benar gitu loh. Apa maksudnya ya? Kan membantu, membantu. Nah, kita lihat berikutnya. Kata beliau di sini, lakinal na'am barakallahu fikum wa, eh, wa kata beliau walaisal istihad. Naam, dan yang seperti ini walaisa istihad, walaisal ijtihada. Ini sabuannya tadi ya. Wal muradu al hukmun natij 'anil istihad walaisal istihad. Walaisa al-istihad. Artinya apa artinya? Yang diinginkan dengan ucapan tersebut adalah hukum yang bersumber dari istihad dan bukan istihad itu sendiri. Paham ya? Nah, hukumnya. Ini baru masalah mengenai hukumnya. Hukumnya itu bisa apa? Bisa keliru, bisa benar. Tapi insya Allah makjur gitu loh. Nah, seperti itu. Fal istihadu kulluhu shawabun. Kalau yang nama istihad, istihadnya itu ya, itu benar karena dia sudah usaha keras. Cuman hasil dari istihadnya itu loh. Hasil dari istihadnya tadi itu ada dua kemungkinan. Apa? Nah, eh? salah atau benar. Paham ya? Ada dua kemungkinan. Tapi kalau istihadnya sendiri perbuatan istihad itu benar enggak? Benar mencurahkan usaha kerasnya. Kita lihat berikutnya. Lakinnal hukman natija 'anil ijtihad yang qasim ila shawabin wa khata'in. Akan tapi hukum yang muncul yang bersumber dari ijtihad itu yang disebabkan karena ijtihad tadi terbagi menjadi keliru dan benar. Paham ya? Ada keliru, ada yang benar. Fa kaunuka tastahidu li idrakil hukm syar'i. Hadza shawabun. Keadaanmu bersungguh-sungguh untuk mendapatkan meraih hukum syar'i itu benar. Perbuatanmu itu benar. Sawaun akhta'ta am asabta. Kamu benar atau keliru. Hukum yang antum hasilkan itu, hukum yang kamu hasilkan dari istihad itu, benar atau keliru kamu itu benar perbuatannya. Apa maksudnya? Seperti itu. Lakin ma yahsulu minal istihad wa ma yantuju anhu yang tuju atau yang tiju? Nah, barakallahu fikum, biasanya natijah yang tujuh atau natijah yang tujuh? Eh? Yang tujuh? Yang tujuh. Antum? Bukan yang tujuh ya? Yang tujuh itu biasanya gitu ya? Eh? Natijah yang tajuk itu? Natijah yang tajuk, Apa? Eh? Nanti dilihat lagi ya biasanya wama yantaju wama yantiju anhu Ya nanti mungkin kita timbangan lain ulama yang orang anu yang dilihat lagi. Nah, apakah keluar harokatnya atau tidak? Nah, wama yantiju anhu qad yakunu khata'an. Akan tetapi ma yasulu min istihad, apa yang dihasilkan dari istihad itu dan apa yang dikeluarkan atau yang dilahirkan dari istihad tersebut terkadang bisa keliru qad yakunu khata'an terkadang keliru, waqad kunu shawaban, terkadang benar. Fal khata'u mukhalafatul shawab. Kekeliruan itu adalah menyelisihi kebenaran. Waswabu isabatus shawab. Yang namanya as-shawab kebenaran itu mencocoki kebenaran. Paham belum itu? Yang namanya kebenaran mencocoki apa? Kebenaran. Yang namanya kekeliruan menyelisihi kebenaran. Mahfum soal ini? Ibnu Umar? Eh, na'am. Mahfum soalan ya. Jadi istihad ada dua kemungkinan. Kalau perbuatan istihad itu sendiri benar enggak Abdurrahman? Perbuatannya itu benar. Cuman hasil dari istihad itu ada dua kemungkinan. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Apa itu hasilnya? Ima keliru ima benar. Yang benar dapat dua pahala, yang keliru dapat satu pahala. Wa asbabul khata'i katsiratun minha. Sebab-sebab kekeliruan dalam beristihad itu banyak. Di antaranya, na barakallahu fikum, naqsul ilmi, kurangnya ilmu. Kurangnya ilmu. Jadi ilmu ternyata luas sekali. Terkadang na barakallahu fikum yang sudah tingkatan masyayikh saja para ulama itu aja istiadatnya ada yang keliru. Nah, Sahabat saja ya. Naam barakallahu fikum disebutkan para ulama seperti istiadatnya Utsman bin Affan masalah adzan dua kali ketika Jumat eh, atau istiadatnya sahabat yang lain ketika jenggot sudah agak memanjang kemudian kurang lebih satu genggam boleh dirapikan. Nah, itu bisa dikatakan istiadatnya keliru. Paham ya? Apalagi orang-orang yang di bawahnya. Seperti kita-kita ini bisa kemungkinan banyak kelirunya gitu ya. Ini perhatikan ini. Sebab kekeliruan itu banyak sekali minha di antaranya naqsul ilmi, kurangnya ilmu. Bi alla yakuna 'indal insan ilmun wasi'un. Eh? Yaitu enam hal tersebut bisa jadi disebabkan ada pada seorang itu ilmu yang sangat luas fa yastahidu ma 'indahu minan nusus kemudian dia beristihad sesuai dengan apa yang dia miliki berupa dalil-dalil wa yakunu hunaka nususun ukhra qad fatathu la yudrikuha bisa jadi di sana ada dalil-dalil yang lain yang terluputkan darinya yang dia tidak mengetahuinya fa yakunul khata akhirnya menjadi apa maka dia menjadi keliru maksudnya gini loh dia itu punya dalil banyak yang dia hafal ternyata di sana masih ada dalil lain yang dia belum menghafalnya sehingga apa dari situlah dia yang dia beristiad hanya dengan dalil yang dia hafal saja ternyata ada dalil lain yang dia belum menghafalnya nah sumber kekurangan ilmu tadilah penyebab kelirunya dalam beristihad terkadang. Paham insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum. Dan itu hal yang wajar. Hal yang wajar. Nah, yang seperti itu misalkan istihad masalah apa? Nah, barakallahu fikum. Eh, masalah gerakan salat, terkadang Syekh Al-Albani seperti ini pendapatnya, Syekh Mukbil seperti ini. Itu perbedaan yang wajar dan mereka tidak pernah saling menghajar menghajar Ya mereka biasa aja. Nah, barakallahu fikum istilahnya apa? Saling nah barakallahu fikum wasalah yaitu berhubungan nah kalau lewat telepon atau yang semisalnya. Intinya nah kalau fikum menjaga ukhuwah. perbedaannya seperti itu modelnya. Apa maksudnya ya? Naam. Kemudian yang kedua, sebabnya apa? Kusurul faham. Masya Allah ini penting sekali ya. Ternyata sebab kekeliruan, sebab ketergelinciran itu diantaranya kurangnya ilmu, yang kedua kurangnya pemahaman. Ilmu ada cuman pahamnya kurang gitu loh. Kan nggak setiap ilmu yang orang itu hafal dia faham. Apa maksudnya ya? Nah, oleh karena itu dilatih sejak dini barakallahu fikum kalau menghafal sebuah istilah Arabnya misalnya dihafal lancar mungkin tahu artinya. Fungsinya apa? Agar bisa memahamkan orang lain gitu loh. Paham ya? Nah, kalau cuman kita tahu Arabnya apa itu tahut? Tahut kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw masbu'in aw muta'in. Artinya apa? Enggak tahu. Kurang. Paham ya? Atau tahu artinya kalau Arabnya enggak bisa itu juga kurang. Paham ya? <laughs> Dilengkapi. Artinya tahu Arabnya pun juga ada gitu Karena kita ini kan belajar bagaimana caranya tahu Arab. Seperti itu barakallahu fikum. Oleh karena itu perlu disempurnakan. Nah, dua nomor dua ini kusurul faham, kurangnya pemahaman. Jadi ada dua sebab disebutkan ini ya. Nanti ada lagi yang ketiga, keempat. Nah, sebab yang pertama kurangnya apa? Ilmu. Sebab yang kedua apa? Kurangnya pemahaman. Jadi pemahaman ini penting barakallahu fikum. Nah Dan pemahaman manusia itu berbeda-beda dan ber tingkat-tingkat. Ada orang yang dia itu cepat paham. Nah, ada orang yang lambat pahamnya, ada orang yang dijelaskan berkali nggak paham-paham itu ada juga. Paham ya? Ada orang yang belum dijelaskan udah paham duluan. Paham ya? Ada kira-kira? Ada karena dia pernah dengar sebelumnya. Paham ya? Nah, Paham ya? Misalkan anak enggak perlu jelaskan masalah kealaman baru menyebutkan kealam itu adalah aku udah paham duluan karena dulu udah pernah belajar. Ya enggak? Itu wajar seperti itu ya. Cuman Nah, barakallahu fikum kita berusaha untuk memahami. Seringnya pengaruh umur juga pengaruh umur. Di samping kecerdasan pengaruh umur. Umur-umur itu kalau usianya di bawah 20 tahun ke bawah, itu biasanya, biasanya adanya walaupun enggak semuanya, itu menghafal mudah Masya Allah. Kalau Allah, kalau Rasul cepat sekali. Tapi itu memahami agak berat. Ini kebanyakannya aja enggak semuanya ya, agak berat memahami. Nah, tapi kalau 20 tahun ke atas, itu biasanya menghafal agak sudah mulai berkurang, menghafalnya kurang saya kurang kuat seperti dulu. Tapi memahaminya mudah. Paham ya? Nah, kalau usia 40 tahun itu biasanya kalau sudah megang sebuah pendapat susah digoyahkan. Kalau sudah ta'assub asabiyah sulit, itu sulit. Wah, kalau sudah 40 tahun ya sudah matang istilahnya ilmunya ya. Tapi ilmu tergantung ilmu apa yang dia miliki. Biasanya seperti itu biasanya. Nah, barakallahu fikum ini hanya berbicara mengenai kebiasaan seperti itu. Wa illa terkadang ada yang keluar dari kebiasaan. Sebab yang pertama tadi apa? kurangnya ilmu. Sebab yang kedua Apa? Enam, rendahnya atau kurangnya pemahaman yang dia miliki. Yakni keinsanin endah ilmun. Seperti orang dia punya ilmu, yahfadul ahadis kullaha. Dia menghafal hadis semuanya. Sahih Bukhari pun dihafal, enggak sembarangan. Sahih Muslim juga dihafal. Wa yahfadul Qur'an wa tafsira. Dia menghafal Al-Qur'an tafsir lakinnaha lakinna fahmahu radiun. Tapi pemahamannya itu rendah. Eh, pemahamannya itu kurang. Fahadha yukhti yang seperti terkadang keliru. Dalilnya mana dalilnya? Dalilnya qala Allah Rasul. Paham enggak antum? Yang anak pahami seperti ini. Nah, pemahaman yang kurang itu terkadang membuat apa? kekeliruan di dalam berpendapat tadi. Mahfum salah ya? Naam. Berikutnya. Fa in kana naqisal ilmi qasiral fahm fa huwa aqrab ilal khata. Ini lebih bisa dikatakan lebih dekat dengan kekeliruan. Kalau kurang ilmu sudah kurang ilmu, kurang paham, eh, ilmu sedikit, pemahamannya pun juga kurang, ini lebih dekat pada kesalahan seringnya. Mima lawin farada bi ahadihima. Berbeda halnya ketika salah satu di antara keduanya. Maksudnya bagaimana? Berbeda dengan orang yang ilmunya banyak tapi kurang paham, itu masih mending. Atau pemahamannya kuat tapi ilmunya sedikit. Nah, barakallahu fikum itu juga bisa dikatakan masih ada toleran. Tapi kalau dua-duanya ilmu sudah sedikit, enggak paham-paham, ini biasanya lebih cenderungnya kekeliru. Ada ada kekeliruan. Oleh karena itu kita sempurnakan barakallahu fikum, mencari ilmu itu enggak ada habisnya sampai meninggal dunia. Eh, sampai meninggal dunia ya. Jangan sampai kita batas-batasin. Kalau sudah dapat gelar LC, MSc, MA, apalagi? Eh? MSG, 6 DKK, DLL. Intinya gelar-gelar seperti itu barakallahu fikum itu merusak niat. Enggak perlu antum ngejar itu barakallahu fikum. Nah, eh, doktor, BA, eh, bakul areng. Allah musta'an. Yang jelas hati-hati. Jangan apa jangan kita bermudah-mudahan kemudian mencari ilmu hanya mencari gelar itu sangat disayangkan. Kalau kita nggak punya gelar kan nggak bisa dakwah di masyarakat itu bohong. Ucapan itu bohong. Nah, orang belajar ngajar di masyarakat itu nggak harus punya gelar. Yang penting untuk bisa ngajar sesuai dengan apa? Hikmah. Paham ya? Dalam artian bisa menerapkan hikmah, kemudian mau itu hasanah seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat yang nomor tiga Sebab kekeliruan apa sebabnya? Su'un niyati wal qasdi. Jeleknya niat dan tujuan. Orangnya pinter, ilmu banyak, paham pemahamannya kuat tapi niatnya sudah jelek. Niat tadi ini. Niatnya jelek dan tujuannya jelek. Tujuannya dia ingin memalsukan hadis misalkan. Tujuannya ingin me, men, mentergelincirkan atau menenggelin men, membikin manusia tergelincir. Paham ya? Nah, sudah niatnya sudah jelek itu. Tujuannya jelek. Hafalnya banyak Paham ya? Pemahamannya pun kuat, tapi tujuannya jelek tadi itu. Niatnya sudah jelek. Yang seperti ini barakallahu fikum berbahaya. Kita lihat. Su'un niyyat su'un niyyati wal qasdi. Jeleknya niat dan juga jeleknya tujuan. Wa dzalika bi alla yakuna muradul insan illa an yaghliba qawluhu qawla ghairihi. Yang demikian terjadi bahwasannya nah tidaklah keinginan manusia itu kecuali hanya ingin memenangkan ucapannya atas ucapan yang lain. Jadi dia menyebarkan ilmu di hadapan manusia, tapi tujuannya agar manusia itu mengambil ucapan dia. Bukan mengambil ucapan orang lain. Maksudnya biar dia itu dibenarkan terus gitu loh. Apa maksudnya ya? Tujuannya sudah jelek seperti itu. Nah, barakallahu fikum. La an yasila ila shawab, bukan tujuannya agar sampai kepada kebenaran. Fayuridu an yantasira li nafsihi la lil haq. Tujuannya agar apa? Bisa menolong dirinya bukan untuk kebenaran. Bukan al-haq yang dia tolong, tapi dirinya bagaimana terkenal Bagaimana dia? Nah barakallahu fikum. Eh, istilahnya apa istilahnya? Nam masyhur atau semisalnya. Jangan. Kalau menjadi dai barakallahu fikum cari ridho Allah taala. Jangan mencari agar terkenal jangan. Biar terkenal, biar nanti nah barakallahu fikum diundang sana kemari, biar dapat amplop banyak itu jangan. Itu niat-niat yang buruk, niat jelek barakallahu fikum. Antum berdakwah itu walaupun di depan apa? Di depan enam anak dan istri itu berdakwah. Paham ya? di depan keluarga berdakwah. Berdakwah itu nggak harus di luar sana kemudian banyak orang disote kemudian ini dan itu. Allah musta'an. Itu namanya bukan dakwah salafiyah tapi dakwah apa? Selfiyah. Allah musta'an hindari Hindari barakallahu fikum. Allah musta'an. Niat itu harus lurus. Niat itu harus lurus. Fahada yuhramus shawab. Yang seperti ini diharamkan dari kebenaran. Karena niatnya dapat jelek. Niatnya jelek, tujuannya pun juga jelek. Tujuannya tadi untuk menolong dirinya agar orang itu tak asuh fanatik dengan dia bukan al-haq yang dia tolong. Allah musta'an. Walidzalika la budda min tahsinin niyyah wal ikhlasiha. Oleh karena itu harus seseorang itu memperbagus niatnya dan juga memperbagus ikhlasnya. Maksudnya bagaimana? Niatnya tulus dan ikhlas karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Bi an yakuna qasduka bil istihad wal wusul ila al-haq ini. Yaitu dengan cara dikatakan lurus niatnya dan bagus ikhlasnya adalah apa? Tujuanmu di dalam beristihad itu untuk sampai kepada kebenaran. Nah, barakallahu fikum. Ayo naam. Sesuatu? Ayo Tujuannya apa? Tujuannya di dalam beristihad itu adalah al-wusul ilal haq. Itu agar sampai kepada al-haq. artinya? Bukan untuk nah menarik perhatian orang, biar dia suka sama dia, bahasanya diindah-indahkan, dibikin bahasa itu mengelabui, paham ya? Sehingga orang senang kalau dengan dia. Kebatilan pun sama dia diterima terus. Karena pandai ngomong tadi, jangan. Paham ya? Bahasa itu sederhana aja. Enggak usah banyak bicara sudah. Sami'na wa ata'na. Paham ya? Sami'na wa ata'na. Enggak perlu dibikin-bikin biar orang tertarik, diperindah, itu enggak perlu. Paham ya? Nam seadanya, seadanya. Kita lihat berikutnya. La'an nam la antang la antang tasira nafsik. Jangan tujuannya untuk menolong dirimu saja. Biar terselamatkan, dalam artian biar terkenal, biar masyhur. Fa innaka in aradta hurimtal awal wa huwa al-wusul ilal haq. Apabila engkau itu tujuannya adalah yang kedua agar apa? Untuk menolong dirinya, untuk biar orang istilahnya menolong dia dan membela dia, niscaya engkau akan diharamkan yang pertama. Apa itu? diharamkan untuk sampai kepada kebenaran. Wa wal wusulil haq yaitu sampai kepada al-haq. Nah, karena wasilahnya sudah apa? Wasilahnya sudah sudah keliru gitu loh. Wasilahnya awal perantaranya sudah apa? Sudah enggak benar. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu apa kaidahnya itu? Itu benar juga tapi ada yang lain. Al-wasail akan maqasid juga benar. Nah, wasilah perantara itu memiliki hukum tujuan dia apa? Cuman ada yang agak mirip Al-umur berqasidah juga benar. Ada lagi? Ya. Ya, Hah? <laughs> Itu sudah benar semuanya, teman ada yang sedikit yang mungkin atau pernah dengar juga. Nah, barakallahu film kalau wasilahnya ada keliru, itu nanti akan diharamkan apa goyahnya gitu loh. Apa itu? Apa? Manam itu juga sudah mendekati. Nah, cuma anda terlupakan. Nah, tadi antum sebut man man lam yutqinil usul hurimat usul. Eh, usul, hurimal usul. Itu sudah mendekati juga. Maksudnya kalau yang orang itu tidak nah mapan pondasinya itu akan diharamkan untuk sampai kepada tujuannya. Nah, di sini bisa dikatakan kalau dibawa kepada yang anda sebutkan itu juga bisa. Pondasinya itu kan niatnya tadi. Niat tujuannya. Kalau tujuannya sudah enggak nam dikokohkan atau sudah enggak benar atau lurus, maka untuk sampai ke kebenaran pun diharamkan. Cuma terlupakan ya. Hampir mirip yang anda sebutkan itu semuanya benar. Cuma ada lagi yang terlupakan, enggak masalah. Yang jelas suara kalau fikum, kekeliruan itu sebabnya banyak sekali di antaranya apa tadi? Kurangnya ilmu Ya, dangkalnya pemahaman atau kurangnya pemahaman. Ya, niat yang buruk atau tujuan yang jelek. Yang berikutnya, al-ma'asi, sebabnya adalah ma'asi maksiat. Allahul musta'an. Nasallaha as-salamata wal afiyah. Al-ma'asi. Fal ma'asi sababun lil khata', maksiat itu sebab untuk untuk terjatuh dalam kekeliruan. Wa alla yuwaffaq al-insan lis-shawab dan seringnya manusia itu tidak diberikan taufik untuk menuju atau mengarah kebenaran Nas Nas'alullaha an yamna'ana wa iyyakum kuminha. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghalang-halangi kita dan kalian semuanya dari maksiat tersebut. Maksiat itu berbahaya barakallahu fikum. Maksiat itu sumber kekeliruan di antaranya. Karena orang banyak maksiat akhirnya enggak terfokuskan, enggak terkontrol apa yang dia pikirkan atau apa, apa yang dia lakukan barakallahu fikum. Oleh karena itu disebutkan dalam pantun atau puisi bahwasanya al-ma'asi atau al-ma'siyah Nah, barakallahu fikum termasuk salah satu sebab rusaknya hafalan. Apa? Lafadznya gitu lafadznya. Ya, tayyib, tayyib. Ayo, ya. Nah, barakallahu fikum atau dengan lafaz yang lain, syakawtu ila waqi'in su'a hifdhi fa arshadani ila tarkil ma'asi wa qala a'lam bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu lil 'asi. Ya, sama makna enggak masalah. Artinya apa? Aku mengadukan tentang jeleknya hafalanku kepada Imam Waqi'. Nah, dinukilkan itu yang mengucapkan siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, tentang jeleknya hafalanku. Kemudian fa arshadani ila tarkil ma'asi. Dia mengarahkan kepadaku, membimbingku agar meninggalkan apa? Maksiat. Wa qala kemudian Imam Waqi' mengatakan, "I'lam, bi annal ilma nurun, ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yu'tahu lil 'asir. Sedangkan yang namanya cahaya Allah taala tidak diberikan kepada orang yang melakukan yang melakukan maksiat atau pelaku maksiat. Hindari perkara maksiat barakallahu fikum berbahaya sekali. Pengaruhnya sangat besar terutama masalah hafalan. Orang-orang hafalannya kuat itu kalau misalnya sering di luar yang banyak fitnah, eh, fitnah perempuan, fitnah ini itu biasanya hafalan itu pun hancur lama-lama. Paham ya? Terkikis dan ini kita rasakan bersama barakallahu fikum kita hidup di Indonesia yang tahu sendiri bagaimana. Kebanyakan pakaian-pakaian nam kaum muslimat bagaimana? Muslimat saja sudah kayak gitu. Allah musta'an. Nasallahu alaihi wal afiyah. Naam. Kita lihat berikutnya. Kata beliau di sini liqaulillah ta'ala dikarenakan firman Allah taala, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala niscaya Allah taala akan jadikan untuk kalian furqana, itu pembeda, pemisah antara al-haq dan al-batil. Naam. Fa idza lam yakun hunaka taqwa la yakun hunaka furqan. Apabila di sana tidak ada ketakwaan maka tidak ada pula di sana furqan, itu pembatas, pembeda antara al-haq dan al-batil. Walidzalika yajidu muttaqi fi qalbihi nuran yastabi'u bihi. Oleh karena itu Nam barakallahu fikum seorang yang bertakwa, orang yang bertakwa menjumpai pada hatinya itu nuran, apa nuran? Cahaya. Yang dia apa? Nam barakallahu fikum mengambil sinar cahaya tersebut dengannya. Hatta innahu ahyanan la yakunu indahu ilmun bisyar' fi mas'alatin ma yastahidu fa idza huwa musibun syara' masyaallah. Bahkan hingga apa? Bisa jadi orang yang bertakwa tadi itu terkadang dia enggak punya ilmu, dia enggak punya ilmu Nah, tentang masalah syariat ini dalam sebuah permasalahan, tapi dia fayastahidu bersungguh-sungguh, beristihad. Dan ternyata istihad dia, pendapat dia itu mencocoki syariat, bayangkan. Sebabnya karena bertakwa tadi. Nah, tidak apa tidak senantiasa di atas kemaksiatan. Li'anna taqwa tujibul furqan. Dikarenakan ketakwaan itu nah barakallahu fikum menghantarkan untuk mendapatkan al-furqan, yaitu pembeda, pemisah Wal furqanu farqun bainal haqqi wal batil. Furqan itu adalah pemisah antara al-haq dan al-batil, pembeda antara al-haq dan al-batil, wa bainal khata' was shawab dan antara kekeliruan dan kebenaran. Mahum soalnya ya. Fa hadi arba'atu mawani'a tamna'u min isabatil haqq. Inilah empat sebab, empat penghalang yang menghalang-halangi untuk mencocoki kebenaran. Waqad yakunu hunaka mawani'u ukhra. Bisa jadi di sana ada apa? penghalang-penghalang yang lain. Empat penghalang. Yang pertama tadi apa? Eh? Kurangnya ilmu, naksul ilmi, kurangnya ilmu. Yang kedua? Eh, dangkalnya atau kurangnya pemahaman. Yang ketiga? Jeleknya niat atau tujuan. Yang keempat? al masi al masi atau al-ma'siyah. Apa maksudnya insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum sebab kekeliruan tersebut Nam tentunya sebagai pelajaran bagi kita semuanya bahwasanya kurangnya ilmu juga berbahaya. Ya. Dangkalnya pemahaman juga berbahaya, tujuan atau niat yang jelek juga berbahaya, maksiat itu lebih lagi berbahaya. Mohon salah ya. Nah, barakallahu fikum nasallallahu alaihi wasallam afiyah insyaallah taala kita lanjutkan yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang idznillah subhanahu wa ta'ala walhamdulillahirabbil alamin.